Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hadid ayat 16. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشأ قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون yang artinya belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk menundukkan hatinya mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada kebenaran dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka. Kemudian setelah lama waktunya mereka membiarkan isi Alkitab, maka hati mereka menjadi keras dan di antara mereka banyak yang fasik. Dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa kerasnya hati dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama tidak mau mengingat dan zikrullah. Tidak mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya adalah tidak mau kembali kepada kebenaran. Kedua-duanya ini adalah menjadi penyebab utama kerasnya hati seseorang. Tatkala seseorang jauh dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat aturannya dan kembali kepada kebenaran, maka orang tersebut akan menemui hati yang keras. Dan hati yang keras ini hadirin sekalian memiliki satu akibat yang berat. Di antara akibat kerasnya hati disebutkan di dalam firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 8 ini 13 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به yang artinya dengan mereka atau akibat mereka melanggar perjanjian perjanjian mereka yang telah diikat bersama kami maka mereka-mereka kami laknat. Kemudian saya jadikan atau kami jadikan hati-hati mereka keras. Akibat kerasnya hati itu yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Merubah ayat-ayat Allah. Merubah syariat Allah. Menyelewengkan syariat Allah. Dan melupakan apa yang menjadi sesuatu peringatan baginya. Dan di sini hadirin sekalian, saya akan soroti dari ayat Wanasu nasu mimma dzukiru bihi. Orang yang keras hatinya biasanya sering melupakan apa-apa yang harus diingat, apa-apa yang menjadi peringatan hidup ini. Dan di antara peringatan yang paling baik, nasihat yang paling baik adalah kehidupan setelah kematian kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengingatkan kepada kita agar kita terus menjadikan kematian dan kehidupan setelah kematian ini menjadi mawaidah dan pelajaran. Di antaranya di dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kata bil mauti wa'idah. Cukuplah kematian menjadi satu peringatan menjadi suatu mawa'idah, menjadi penasihat setiap manusia. Maka hadirin sekalian, kalau kita sering merenungkan kematian dan ingat akan adanya kematian dan kita semua akan mati, maka kita akan menjadi orang baik dan gampang kembali kepada Allah dan gampang sadar dari kesalahan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan di dalam hadis yang lain, Akhiru min dzikri hadhimil ladzat al-maut. Perbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang bisa menghancurkan kenikmatan, tidak lain adalah kematian. Betapapun sekarang ini orang merasakan lezatnya dunia. Kenikmatan yang ada di dalam kehidupan ini. Kalau dia mengingat kematian, semuanya itu akan menjadi tawar dan hambar. Kenapa hadirin sekalian? Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan setelah kematian. Walal akhiratu khairun wa abqa. Sesungguhnya akhirat adalah sesuatu yang paling paling langgeng dan paling abadi. Dunia ini pada dasarnya adalah tidur. Kalau manusia ini hidup pada dasarnya tidur, wa idza matu intabahu, kalau dia sudah meninggal meninggal dunia, sadarlah Oleh karena itu hadirin sekalian, di dalam kesempatan ini saya akan sedikit uraikan tentang kisah-kisah peristiwa setelah kematian. Rintangan-rintangan yang akan dihadapi oleh manusia setelah kematian. Adapun rintangan yang pertama yang harus tidak boleh tidak dihadapi oleh semua manusia adalah sakaratul maut. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه دحيد akan datang sakaratul maut secara pasti dan kalian tidak akan bisa lari. Maka pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut nyawanya menjelang nazak dia mengatakan Inna lil mauti sakaratun sesungguhnya bagi kematian ada sakarat sakaratnya. maka di sini ada gambaran yang indah tentang gambaran sakaratul maut yang digambarkan oleh seorang ahli hikmah, seorang ulama. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwa tidak ada yang bisa mengetahui sakitnya sakaratul maut secara persis kecuali orang-orang yang telah merasakannya. Siapa yang belum merasakan hanyalah tahu dari pengkiasan tentang sakit yang dirasakan saat ini. Rasa sakit pada saat nyawa dicabut sangatlah berat hingga menyebar ke seluruh tubuh dan urat syaraf. Tulang sumsum -sum dan seluruh persendian bahkan seluruh pangkal rambut hingga ujung kaki terasa sakit. Dan menahan kepedihan yang amat sangat Jangan bertanya tentang kepedihan dan penderitaan pada saat sakaratul maut. Sehingga para alim ulama berkata bahwa sakitnya melebihi sakit sabetan pedang dan lebih pedih daripada sakitnya gergajian atau badan dicabik-cabik dengan alat pemotong. Karena sakitnya sabetan pedang dan gergajian atau yang lainnya itu hanya menyentuh roh. Oleh sebab itu bagaimana bila yang ditarik langsung adalah rohnya. Orang yang dipukul, anggota tubuhnya masih bisa berteriak. Karena masih ada kekuatan dalam hati dan lesannya. Tetapi orang yang sedang menghadapi sakaratul maut, tidak bisa melakukan dan tidak mampu lagi untuk bersuara, apalagi berteriak. Karena kekuatan sudah melemah dan kepedihan sudah sampai pada titik klimak hingga menyayat-nyayat hati. Begitu pula seluruh jasad menahan perih dan pedih yang amat sangat yang membuat seluruh organ tubuh menjadi lunglai dan lemas terkulai. Sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk berteriak minta bantuan. Sementara pikiran kalut dan bingung menahan derita, lesan menjadi bisu dan seluruh persendian serta seluruh ruas jari menjadi lemas terkulai. Andai kata sang mayit mampu merintih dan berteriak untuk melupakan kebedihan, maka ia pasti lakukan. Tetapi hal itu sangatlah tidak mungkin. Kalaupun masih tersisa kekuatan, maka ia hanya sanggup mendengar suara roh yang dicabut, menahan kepedihan saat nyawa ditarik dengan suara dengkuran dan suara sekarat yang terdengar di tenggorokan dan dada. Semua warna kulit berubah, dan rasa sakit amat sangat menyebar ke seluruh tubuh, bagian luar maupun dalam. Mata melolot, mata melotot, mulut terkunci, rapat, ujung jari menggenggam, urat nadi, seluruh otot dan jasad mulai membeku satu persatu. Diawali dari telapak tangan hingga kaki, setiap anggota tubuh mengalami sekarat dan kebedian hingga sampai ke tenggorokan, maka mulai saat itulah semua harapan putus dan semua cita-cita patah. Inilah hadirin sekalian, gambaran sedikit sakaratul maut. Dan ketahuilah, tidak ada yang tahu persis kecuali orang yang telah mengalami, yaitu telah meninggal dunia. Itulah gambaran sedikit tentang kepedihan dan penderitaan yang akan dialami setiap orang tatkala men mengalami sakaratul maut. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jarang sekali orang yang lepas dari rintangan ini dengan baik. Belum lagi rintangan yang diakibatkan oleh godaan-godaan iblis menjelang meninggal dunia membuat orang supaya dia itu suul khatimah pungkasan akhirnya buruk dia menggoda sebisa-bisanya. Karena ini adalah akhir daripada perjalanan hidup manusia. Kalau iblis dan setan gagal menggoda manusia saat ini, gagallah selamanya. Dan kalau iblis sanggup menggoda dan sanggup menjerat orang saat ini, maka dia akan mengalami keberhasilan selama-lamanya. Selanjutnya, kita akan membahas rintangan yang kedua adalah alam kubur kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Setelah manusia diambil nyawanya oleh Allah dan mengalami sakaratul maut, diucapkan oleh orang banyak dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufli khairan minha. Maka orang tersebut harus menghadapi rintangan yang kedua yaitu alam kubur. Banyak sekali hadirin sekalian gambaran-gambaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat tentang masalah alam kubur. Di antaranya pernah Uthman bin Affan radhiyallahu an menangis terseduh-seduh di hadapan kuburan sampai air matanya membasahi jenggotnya. Kemudian ditanya, "Wahai Utsman, telah disebutkan surga dan neraka di hadapanmu, engkau tidak menangis. Kenapa tatkala engkau melihat kuburan menangis? Maka dia menjawab dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Wa in minhu fama ba'dahu aysar minhu. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu minhu." Yang artinya, Sesungguhnya kuburan adalah awal rintangan akhirat. Barang siapa yang selamat di tempat itu, maka setelahnya lebih mudah. Dan barang siapa di tempat itu tidak selamat, maka setelahnya lebih susah. Benar hadirin sekalian. Alam kubur adalah alam pertama ujian bagi orang nanti menghadapi alam akhirat. Kalau dia sukses di situ, dia akan sukses dan ada harapan setelahnya. Dan barang siapa yang tidak selamat dan tidak sukses di tempat dan di alam itu, maka setelahnya lebih susah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang lain, "Ma ra'aitu qattun illa wal qabru Tidaklah ada suatu pandangan yang mengerikan kecuali kuburan adalah suatu pandangan yang paling mengerikan. Tidak ada pandangan, tidak ada tampilan, tidak ada sesuatu yang dilihat oleh manusia. Lebih mengerikan daripada kuburan. Karena di saat itu hadirin sekalian, manusia harus hidup sendiri. Manusia harus menghadapi seluruh akibat-akibat yang dilakukan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Barang siapa yang sekarang di dalam dunia menanamkan buah kebaikan, maka dia akan memetiknya nanti di hari akhirat, walaupun sebiji sawi. Dan dia dan barang siapa yang sekarang ini menanamkan buah keburukan, dia akan memetiknya pula setelah kematian, walaupun sebesar biji sawi. Jadi hadirin sekalian, maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sekelumit tentang cerita dan peristiwa setelah kematian dan nanti di alam kubur. Di antaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Istighidu billahi min azabil qabri marrataini au tiga. Berlindunglah kalian kepada Allah dari siksaan kubur selama dua kali. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensunnahkan kepada kita agar kita berdoa setelah kita rampung tahiyat sebelum salam Allahumma inni bika, min azabi jahannam wa min al qubri, wa min al mahya wal mamayat wa min fitnati masih dajjal ya Allah Aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, dari siksaan jahannam dan siksaan alam kubur. Dan saya berlindung dari fitnahnya kehidupan dan kematian dan juga fitnahnya Masih Dajjal. Ini menunjukkan hadirin sekalian. Betapa dahsyatnya, betapa ngerinya, dan betapa nanti beratnya alam kubur yang akan dihadapi oleh manusia semua. Maka dilanjutkan di dalam cerita di dalam hadis itu, fi Ini cerita tentang orang-orang mukmin. Kemudian setelah dia mapan di alam kubur, maka ruh orang mukmin dikembalikan di dalam jasadnya. Ini juga menjadi bukti bahwa nanti manusia di alam kubur diazab atau mendapat nikmat ruh dan jasadnya kedua-duanya. Fayatihi malakan kemudian datang kedua malaikat. Fayujlisanihi fayakulani lahu kemudian dua malaikat itu mendudukkan dia lalu menanyakan atau bertanya kepadanya man rabbuka siapa Tuhanmu? Fayaqulu maka orang mukmin itu menjawab, Rabbi Allah, maka Tuhanku adalah Allah. Fayakulani lahu kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, "Madinuka apa agamamu?" Fayaqulu si orang mukmin itu menjawab, "Dini al-Islam." Agamaku adalah al-Islam. Fayakulani lahu Kemudian kedua malaikat itu tanya lagi kepadanya, Ma rajul alladhi fikum? Siapakah seorang rasul yang diutus kepada kalian? Fayaqulu, maka dia menjawab, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani lahu kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, "Ma ilmuka? Apa pengetahuan apa dasarmu? Apa dalilmu?" Apa buktimu kamu bisa mengatakan bahwa Muhammad adalah Rasulullah yang diutus kepadamu? Fayaqulu, maka orang mukmin akan menjawab, "Qara'tu kitab Allah." Saya membaca kitab Allah. Wa amantu bihi kemudian saya mengimaninya, wa saddaqtu bihi dan kemudian saya membenarkan. Dari sini hadirin sekalian, sebelum saya lanjutkan hadis ini, menunjukkan bahwa pertanyaan alam kubur bukan pertanyaan eptanas. Bukan pertanyaan yang bisa dijawab oleh semua orang. Yang bisa menjawab adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ini. Orang yang membaca kitab Allah, Orang yang mengimani isi-isinya dan membenarkannya. Selain itu tidak akan mungkin bisa menjawabnya. Bagaimana hadirin sekalian dia akan bisa mengakui dengan gentle seperti Tuhan saya adalah Allah. Pada saat di dunia dia selalu melecehkan Allah, selalu menolak perintah-perintah Allah. Bagaimana dia akan seperti menjawab, kitab saya adalah Al-Quran. Sementara di dunia selalu nginjek-nginjek hukum aturan Al-Quran. Tidak pernah mau membaca, mengamalkan, mengimani isi Al-Quran. Bagaimana dia akan mengakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau agama Islam adalah agama saya di dunia ini tidak pernah tahu apa sih itu Islam, apa isi Islam, apa perintah Islam, apa larangan Islam. Tidak mungkin. Makanya di sini orang yang bisa menjawab pertanyaan itu adalah orang yang membaca Alkitabullah, mengimani dan membenarkan. Maka fayunadi munadin fis sama kemudian datanglah panggilan dari arah lang, dari dari arah arah langit an sadaqa abdi fa afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah waftahu lahu baban ilal jannah maka datanglah panggilan dari dari arah arah langit maka hambaku telah benar jawabannya maka sekarang ini hamparkanlah permadani dari surga dan kasihlah pakaian dia, dia dari pakaian surga dan bukakanlah pintu menuju surga. Subhanallah hadirin sekalian. Qala kemudian berkata perawi, "Fayatihi min rawatiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabriha madda basarihi." Kemudian datanglah semerbak bau surga, wawangian surga datang ke kuburan, kemudian kuburannya diluaskan sejauh pandangan matanya. Subhanallah. Suatu riyadun min riyadil jannah. Bahkan kuburan itu menjadi taman di antara taman surga bagi orang-orang yang mukmin. Fayatihi rajulun hasanul wajhi, hasanul thiyabi, tayyibur rihi. Kemudian datang seorang yang cakep wajahnya, bagus pakaiannya, wangi baunya. Fayaqulu kemudian berkata, Abshir billadhi yasurruka hadha yawmuka alladhi kuntu tu, kunta tu'ad. Bergembiralah di hari ini, hari yang kau telah dijanjikan, suatu janji yang mengembirakan. Fayaqulu lahu, maka si mayit itu tanya kepadanya, Man anta, siapa engkau? Wajhuka al-wajhu yaji'u bil khir. Wajahmu seakan-akan wajah yang datang membawa penuh dengan kebaikan. Fayaqulu ana amaluka salih. Kemudian dia menjawab saya adalah amalmu yang soleh. Subhanallah hadirin sekalian. Betapa balasan amal soleh nanti di alam kubur pun sudah memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang yang melakukan. Fayaqulu kemudian si mayat ini berkata, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, bangkitkanlah segera hari kiamat, bangkitkanlah segera hari kiamat hingga supaya saya ini segera bertemu dengan keluarga dan harta saya. Thumma wasafa hala qabdil kafir kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati keadaan orang kafir yang ada di kuburan faqala kemudian bersabda beliau Fadu'adu ruhuhu fi jasadihi. Kemudian rohnya dikembalikan kepada jasadnya. Wa ya'tihi malakani fayujlisanihi fayakulani lahu. Kemudian datanglah kedua malaikat itu lalu mendudukkan. Kemudian kedua malaikat itu bertanya kepadanya, "Man rabbuka? Siapa Tuhan?" Fayakulu. "Ha ha." Dia menjawab, "Saya tidak tahu. La adri. Saya tidak tahu." Saya Fayakulan ilahu kemudian kedua malaikat itu bertanya lagi kepadanya. Madinuka apa agamamu? pula dia menjawab. Ha hala adri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya Fayakulani lahu. Kemudian dia bertanya lagi, "Ma hadzal rajul lagi bu'itha fikum?" Siapa seorang utusan yang datang kepadamu? Saya pula. Kemudian dia juga ber, ber menjawab, "Ha, ha la adri." Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama. Kemudian datanglah panggilan dari langit. An kadaba fa'afrishu lahu minan nar. Dia sudah berdusta. Dan dia adalah pendusta. Maka hamparkanlah katakan dari neraka. Fa'aftahu lahu baban ilan nar. Dan bukakanlah pintu menuju neraka fayatihi min har min harriha wa kemudian datang kepadanya panasnya dan racunnya neraka setiap saat fayadhiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fihi kemudian kuburan menyempit sehingga membuat tulang rusuknya berantakan, pecah berantakan. Fayatihi rajulun qabihul wajhi, qabihul thiyabi, muntinir rih. Kemudian datang orang yang buruk mukanya, jelek pakaiannya dan busuk baunya. Fayaqulu dia mengatakan absyir billadhi yasuka hada yawmuka alladhi kunta tu'ad Bergembiralah, bergembiralah saat ini. Inilah keburukan yang telah dijanjikan kamu di saat kamu dulu di dunia. Fayaqulu kemudian dia bertanya, "Man anta siapa engkau?" Wajahuka al wajhul ladhi yaju'u bisyar wajah yang mendat yang datang dengan penuh keburukan. Fayaqulu maka orang itu menjawab, "Ana amalukal khabih Saya adalah amalmu yang buruk. Hadis Kemudian dilanjutkan hadis ini dengan doa orang yang seperti orang kafir yang sudah putus harapan, tidak ada di hadapannya kecuali derita dan siksa, mengatakan, "Rabbi la Ya Allah, jangankanlah bangkit, janganlah bangkitkan kiamat. Janganlah bangkitkan kiamat. Kenapa hadirin sekalian? Karena kalau sudah di kuburan seperti itu, maka setelah alam kubur ini lebih ngeri, lebih dahsyat dan lebih berat lagi. Oleh karena itu hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Berbahagialah sekarang ini. Orang yang diberi hidayah oleh Allah untuk meniti jalan Islam sehingga bisa beriman dan lebih berharga lagi dan lebih berbahagia lagi iman itu bisa dibawa hingga dia meninggal dunia. Dia menghadap Allah yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak ada manfaat dan harta kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Inilah hadirin sekalian sekelumit cerita tentang alam kubur. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penderitaan dan siksaan di alam kubur. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam kubur. Barang siapa yang sukses di alam kubur, maka setelahnya lebih mudah. Dan barang siapa yang sengsara di alam kubur, maka setelahnya lebih susah. Namun hadirin sekalian, memang betapapun peringatan-peringatan yang telah diberikan kepada semua orang ini, di antaranya memang tetap memiliki hati yang keras. Sehingga mereka menyangka bahwa kematian ini tidak ada, setelah kematian ini tidak ada peristiwa-peristiwa dan tidak ada rintangan-rintangan ataupun hambatan-hambatan. Bahkan dia menyangka bahwa setelah meninggal dunia, bebaslah seluruh urusan. Sehingga diingatkan oleh seorang penyair, "Walau anna idha midna turikna lakana al-mautu ghayata kulli hayy. Walakin idha midna bu'isna wa nus'alu ba'dahu an kulli syai'in. Kalau seandainya kita meninggal dunia dibiarkan, sesungguhnya kematian adalah menjadi harapan semua orang yang hidup. Akan tetapi setelah kami mati, setelah kita meninggal dunia, dibangkitkan. Kemudian ditanya setelah itu tentang segala sesuatu. Ayah sabul insanu ajitroka sudah. Adakah manusia menyangka bahwa dia akan dibiarkan begitu saja. Tidak. Ketahuilah kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Setelah kematian ada kebangkitan. Setelah kebangkitan ada pertanyaan dan pertanyaan itu tentang segala sesuatu yang besar ataupun yang kecil sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba' Tidaklah terpeleset kaki seseorang di hari kiamat hingga dia ditanya tentang empat perkara. Yang bertanya eh, pertanyaan yang pertama an umrihi fi ma'afna tentang masalah umurnya untuk apa ia gunakan wa an syababihi fi ma'abla tentang masa mudanya untuk apa dia habiskan wa an malihi min aina tasaba wa ila aina anfaqah tentang masalah hartanya, dari mana dia beroleh dan dikemanakan harta itu diinfakkan. Yang terakhir, an ilmihi bimada amal tentang masalah ilmunya untuk apa dia amalkan. Jadi hadirin sekalian, segala sesuatu yang kita berbuat, baik besar ataupun kecil, akan ditampakkan dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Rintangan yang selanjutnya yang akan pasti dihadapi oleh setiap orang hadirin sekalian adalah al-ba'tsu yaitu kebangkitan. Semua orang akan mengalami kebangkitan. Akan dibangkitkan oleh Allah sebagaimana disebutkan di dalam firman-Nya wa fi fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun tatkala sangkakala ditiup kemudian seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi menjadi pingsan kecuali orang-orang yang dikehendaki oleh Allah kemudian ada tiupan lagi maka tiba-tiba mereka bangkit dan bisa melihat sadar di saat itu dia sudah berada di alam lain yaitu alam akhir di dalam firman Allah yang lainnya disebutkan ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون tatkala sangkakala ditiup mereka-mereka keluar dari alam kubur berbondong-bondong qalu ya wailana setelah sadar dia mengatakan aduhai man ba'athana min marqadina siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami hadza ma wa'adana wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman dan Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan telah benarlah utusan-utusan Allah itu. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Tidaklah tiupan kecuali sekali saja ketika itu tiba-tiba mereka hadir di hadapan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah rona-rona kebangkitan yang dialami oleh manusia sesuai dengan amal yang mereka perbuat. Sebagaimana rintangan yang dihadapi oleh manusia di alam kubur itu sesuai dengan amal perbuatannya, rintangan yang dihadapi oleh manusia di pada saat dibangkitkan ini juga sesuai dengan amal perbuatannya. Di antaranya ada yang dibangkitkan di dalam keadaan yang penuh dengan keburukan yaitu orang-orang pemakan riba digambarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu ladzi yatakhabbathu syaitan al mas orang-orang pemakan riba orang-orang yang makan riba tidaklah berdiri tegak pada saat dibangkitkan kecuali orang yang berdiri pada ketika kesurupan syaitan artinya hadirin sekalian kondisi orang yang suka memakan harta riba. Kondisi pada saat orang yang memakan riba ini dibangkitkan, tidak ubahnya seperti orang yang kesurupan syaitan bahkan lebih dari Maka hadirin sekalian, tidak ada dosa besar kecuali dosa memakan riba. Maka mari kita hindarkan walaupun sedirham, walaupun sepeser. Karena itu berbahaya baik di dunia ataupun di akhirat. Bahkan digambarkan di dalam hadis Rasulullah SAW dosa-dosa riba yang paling ringan adalah seakan dia menzinai ibunya. Subhanallah. Di antara bentuk keburukan orang yang dibangkitkan adalah tukhrajun naihatu min qabriha yawmal qiyamati sa'sa'a ghabra'a 'alaiha jilbabun min la'natillah wa dir'un min narin yaduha 'ala ra'siha taqulu ya wailah Orang yang meratapi kematian dibangkitkan dari alam kubur nanti di hari kiamat dalam keadaan pakaian compang-camping dan tampilan awut-awutan. Dikasih kerudung dari laknat Allah Subhanahu wa taala dan pakaian besi dari api neraka. Tangannya diletakkan di atas kepalanya, kemudian dia mengatakan, "Celakalah aku, celakalah aku." Inilah hadirin sekalian. Dan masih banyak Bentuk-bentuk orang yang nanti dibangkitkan di hari kiamat. Di antara mereka ada yang dibangkitkan rupanya dirubah seperti hewan dan yang lainnya. Kemudian hadirin sekalian contoh baik orang yang dibangkitkan di dalam keadaan baik karena amalnya baik. Bagaimana sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ighsuluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbihi." ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملابيا ملبيا رواه مسلم yang artinya Orang yang meninggal dalam keadaan ihram baik haji ataupun umrah, mandikanlah dengan air dan daun bidar. Dan kafanilah dengan pakaiannya dan jangan diberi wewangian dan jangan ditutup kepalanya karena dia nanti dibangkitkan di hari kiamat di dalam keadaan mulabbiyan membaca talbiyah. Subhanallah hadirin sekalian, betapa nikmat. Orang yang sekarang ini meninggal dunia pada saat ihram baik haji ataupun umrah. Maka di sini barang siapa yang keluarganya meninggal dunia pada saat haji ataupun umrah jangan bersedih hati. Asalkan umrahnya ikhlas, Asalkan hajinya ikhlas dan juga benar. Insya Allah. Dia akan dibangkitkan di hari kiamat nanti. Di dalam keadaan mulabbian membaca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wal ni'mata wal mulka la syarika laka labbaik. Kau muslimin dan muslimah rahimakumullah. Rintangan yang harus dihadapi oleh semua manusia nanti selanjutnya adalah Al-Mahsyar. Satu tempat berkumpulnya seluruh manusia yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum." Katakanlah Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang awal sejak zaman Nabi Ibrahim, wal akhirin orang-orang yang menutup dunia ini yaitu menemui kiamat akan dikumpulkan di dalam satu tempat satu hari yang telah dijanjikan Jelas tempat, yaitu Al-Mahsyar. Di saat itu dikumpulkan orang yang zalim dan orang yang dizalimi. Orang yang menghutang, orang yang dihutang. Orang yang sekarang ini berdosa dan orang yang sekarang ini berbuat maksiat dikumpulkan jadi satu. Maka hadirin sekalian bagaimana keadaannya? Kalau sekarang kita menemui orang yang kita zalimi, Orang yang sekarang ini kita desai, kita khianati, dikumpulkan jadi satu. Pengkhianat dan yang dikhianati, pendusta yang, yang dan yang disudusai, kumpul jadi satu. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keadaan yang sangat mengerikan, keadaan yang sangat membuat orang bingung dan panik. Di saat itu manusia dikumpulkan di dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian dan tidak khitanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yukhsharun nasu yaumal kiamati hufatan uratan ghurlan." Manusia dikumpulkan di mahsyar pada hari kiamat di dalam keadaan tidak pakai alas kaki, telanjang dan tidak khitan. Inilah hadirin sekalian yang pernah juga ditanyakan oleh Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa'u jami'an yang ba'duhum ila ba'din." Ya Rasulullah, laki perempuan ngumpul jadi satu, melihat satu sama lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Aisyah, al-amru ashaddu min ayyam dura ba'duhum ila ba'din." Muttafaqun alaih. Wahai Aisyah, perkara yang dihadapi oleh manusia lebih dahsyat daripada hanya sekedar melihat satu sama lain. Artinya hadir sekalian tidak ada suatu keadaan yang sangat panik. Tidak ada suatu keadaan dan situasi yang penuh egois. Kecuali pada saat mahsyar. Masing-masing nafsi-nafsi saya-saya. Tidak pernah mengurusi orang lain. Tidak pernah ada kesempatan untuk memperhatikan orang lain. Yawma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Semua manusia pada melarikan dari saudaranya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari semua orang. Masing-masing. Saya, saya. Di saat itu dibangkit, di saat itu dikumpulkan. Hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Yuhsharu kullu shayin hatta dubar. Di saat itu dikumpulkan segala sesuatu sampai lalat. Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Wa idzal wuhus husirat." Tatkala binatang-binatang buas itu dikumpulkan, dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah selesai hisab, semua dikembalikan menjadi tanah. Lalu tatkala orang-orang kafir melihat melihatnya, dia mengatakan sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah, yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba." Orang-orang kafir itu mengatakan, aduhai seandainya kami dulu menjadi tanah saja. Karena di hadapannya sudah jelas neraka, sudah jelas bagaimana dahsyat, dahsyatnya siksaan neraka. Maka tidak ada harapan lain. Kecuali mengandai-andai, seandainya saya dulu jadi tanah saja. Tetapi semua harapan dan cita-cita itu tidak mungkin terwujud dan mustahil terwujud. Dan dalam keadaan itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamalaha wa tara an-nasa sukara wa ma hum bisakara walakin 'adzaballahi syadid Kau lihat orang-orang yang di saat itu sedang menyusui sesusuannya, meletakkannya. Dan kau lihat orang-orang yang sedang hamil di saat itu menggugurkannya. Kau lihat manusia seperti mabuk. Tetapi sebenarnya dia tidak mabuk. Akan tetapi siksaan Allah lah yang maha dahsyat. Subhanallah hadirin sekalian. Satu kedahsyatan. Satu kepanikan. Satu hal yang dihadapi oleh manusia. Mengerikan. Di saat itu tampilan serba membuat orang itu panik, serba membuat orang itu bingung, serba tidak pasti. Yang hanya ada adalah berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya. Dan tidak ada harapan kecuali di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaatnya. Semua orang mengatakan nafsi nafsi. Yang penting diri saya. Kemudian matahari didekatkan sepenggala. Semua manusia dihimpit oleh seluruh penderitaan dan rintangan. Bahkan di antara mereka ada yang mandi bersibah keringat, ada yang berenang di keringatnya, ada yang tenggelam di keringatnya. Dan di antara mereka hadirin sekalian, ada yang berjalan telungkup, berjalan dengan mukanya, dan tidak ada yang diharapkan kecuali syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat di mahsyar itu manusia terbagi menjadi tiga sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yuhsyarun nasu Kiamati salah satu asnaf Manusia nanti dikumpulkan di mahsyar di hari kiamat dalam tiga kelompok sinfan musyatan satu kelompok berjalan kaki wa sinfan rubbanan satu kelompok mengendari kendaraan wa sinfan ala wujuhim dan satu kelompok lagi berjalan di atas mukanya Kila ya Rasulullah, kaifa yamshuna ala wujuhihim? Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia bisa berjalan di atas wajahnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Innal ladzi amshahum ala aqdamihim qadirun ala ayyumashiyahum ala wujuhihim. Sesungguhnya zat yang telah menjalankan seseorang di atas kakinya maha mampu menjalankan seseorang di atas wajahnya. Subhanallah hadirin sekalian. Betapa kita saat ini dibutuhkan kehati-hatian. Mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal soleh agar kita menyambut rintangan-rintangan itu dengan mudah, agar kita bisa menghadapi rintangan-rintangan dan derita itu dengan mudah. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya rintangan yang harus dihadapi oleh setiap manusia setelah meninggal dunia adalah al-hisab wa tatayur Menerima catatan amal dan hisab. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha menangis Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Ma yubakiki kultu. Kemudian Aisyah menjawab, Zukiratin naru fabakitu. Fahal tadkuruna ahalikum yawmal qiyamati. Qala ama fi thalathati mawafina. فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل وعند تغاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه أم في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره وعند الصراط إذا ودع بين ظهري جهنم حتى يجوز رواه الترمذي Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu an menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Aisyah, apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kemudian beliau berkata, disebutkan neraka kemudian saya menangis ya Rasulullah. Apakah engkau masih ingat keluargamu tatkala hari kiamat datang nanti wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Adapun di tiga tempat wahai Aisyah, seorang tidak akan ingat siapapun. Yang pertama tatkala di mizan, di timbangan hingga dia tahu apakah timbangannya itu berat atau ringan. Yang kedua, tatkala catatan amal itu dibagikan hingga dia tahu di mana jatuhnya catatan amal itu, apakah di tangan kanannya atau di kirinya atau di belakang punggungnya. Dan yang ketiga adalah tatkala di sirat tatkala sirat ini atau titian dihamparkan di atas neraka jahanam dia tidak ingat siapa-siapa hingga melewati lolos dengan baik, dengan selamat. Oleh karena itu hadirin sekalian, kita semuanya harus berbekal untuk menghadapi terutama di tiga tempat. Tidak akan ingat siapa-siapa di tiga tempat ini. Yang pertama tatkala mizan atau timbangan ditegakkan. Seorang tidak akan ingat siapapun sebelum tahu persis apakah timbangannya itu lebih berat yang baik ataupun baik yang yang lebih berat itu yang buruk. Dia juga tidak akan tenang dan tidak ingat siapapun tatkala catatan amal ini dibagikan sehingga jelas apakah catatan amal itu jatuh di tangan kanannya atau kirinya atau di belakang punggungnya. Dan juga dia tidak akan ingat siapa-siapa hingga dia telah lolos, telah sukses selamat meniti titian di atas ah, neraka jahanam. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi, fasawfa yuhasabu hisaban yasira." Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya itu di tangan kanannya, maka dia akan menghadapi hisab yang lebih mudah. Artinya hadirin sekalian, kalau sekarang orang itu timbangan yang baik lebih berat jelas surganya. Kalau sekarang ini catatan amal diterima di tangan kanannya, jelas kebaikannya. Dan orang yang lolos dan sukses meniti titian di atas neraka jahanam juga memiliki harapan besar untuk masuk surga. Maka di sini di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, amma man utiya kitabahu fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah." Adapun orang-orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanannya maka dia akan berkata, ambillah, bacalah kitabku itu. Artinya hadirin sekalian, dia merasa gembira, dia merasa sukses, dan memiliki harapan yang besar untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Bahwa fi Di dalam keadaan itu. Dia pasti mendapatkan satu penghidupan yang enak, yang diridhoi oleh Allah. Fi jannatin aliyah. Di dalam surga yang tinggi. kutuhu hadaniyah Buah-buahannya gampang dipetik dekat. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum bil ayyamil khaliyah kepada mereka dikatakan makan dan minumlah dengan sedap dengan enak disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu yaitu di dunia barang siapa yang sekarang ini bersusah-susah di dunia untuk meraih surga memang balasannya akan nikmat barang siapa yang sekarang ini hanyut dibawa oleh hawa nafsu syahwat, maka dia mungkin senang sesaat di dunia, tetapi di akhirat akan menderita selamanya. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, inilah akibatnya. Dia akan menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Walam adri ma hisabiyah dan juga dia saya tidak tahu hisab saya itu bagaimana. Ya laitaha kanatil qadiyah wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Dia ingin mati saja. Artinya tidak ada kehidupan setelah itu. Ma aghna anni maliyah. Hartaku, segala yang aku miliki, sekali-kali tidak akan memberikan manfaat kepadaku. Halaka anni sultannya, apalagi kekuasaanku. Apalagi jabatanku yang selama ini saya titi, saya pertahankan. Khuduhu fagullu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya. thummal jahima sallu. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Thumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an faslukuh. Kemudian beletlah dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Subhanallah hadirin sekalian. Betapa dahsyatnya. Betapa ngerinya. Dan berapa betapa beratnya rintangan yang akan dihadapi oleh manusia nanti setelah kematian, setelah mahsyar, setelah mizan, setelah hisab. Nanti dia akan kalau dihisapnya ringan, amal buruknya lebih banyak dia akan menghadapi rintangan al-jahim. Selamanya di situ penderitaan, tidak ada penderitaan yang lebih berat. Rintangan, tidak ada rintangan yang lebih dahsyat kecuali rintangan itu. Maka hadir sekali. tidak ada yang lebih baik saat ini kecuali bersiap diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dari rintangan semua itu. Maka di sini ahli syair mengatakan, "Tazawwad bittuqa fa innaka la tadri idza janna al-lailu fa hal ta'ishu ila al-fajr." Berbekallah kalian dengan takwa. Sesungguhnya kalau malam datang, bisakah engkau jamin umurmu sampai pagi? Wa kam min salimin mata bi ghairi illatin wa kam min sakimin asafinan min ad-dahr. Berapa banyak orang yang mati tanpa sebab dan berapa banyak orang yang sakit tidak mati-mati. Wa kam min fata yusbihu wa yumsi aminan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la Berapa banyak pemuda yang sehat segar bugar pagi dan sore merasa aman ternyata kain kain kafannya sudah disiapkan dia tidak tahu. Tidak lain hadirin sekalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah at-taqwa. Takwa artinya menjaga diri dari api neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Salat perintah Allah. Artinya takwa, kita harus menegakkan salat. Puasa adalah perintah Allah, artinya takwa adalah harus melaksanakan puasa. Zakat adalah perintah Allah bagi orang yang kaya. Kalau begitu bagian daripada takwa, maka kita harus juga laksanakan dan seterusnya. Sekarang ini zina, meninggalkan zina adalah bagian dari takwa, maka kita harus meninggalkan juga. Minum khamr adalah bagian daripada takwa. Meninggalkan khamr, minum khamr adalah merupakan satu keharusan. Karena semua ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, menjalankan perintah Allah, baik mulai yang kecil ataupun yang besar. Meninggalkan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, dari mulai yang kecil hingga yang besar, merupakan bagian takwa. Maka barang siapa yang ingin selamat dari neraka dan masuk surga, maka laksanakan perintah itu dan tinggalkan larangan itu. kau muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Setelah manusia mengalami pembagian catatan amal, maka dia harus menghadapi hisab. Dan tidak ada suatu hal yang paling berat dihadapi oleh manusia setelahnya adalah hisab. Karena dia akan menemui atau menghadapi yaumul ardi, masing-masing manusia dihadapkan kepada Allah subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah laisa bainahu wa bainahu turjumanun." وينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا فاتقوا النار ولو بشك تمرة وفي رواية ولو بكلمة طيبة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang yaumul ardi yaumul hisab. Tidaklah di antara kalian kecuali masing-masing nanti akan diajak bicara oleh Allah di antara dia dengan Allah tidak ada penterjemah. Kemudian dia melihat ke arah catatan amal baiknya Tidaklah dia melihat kecuali yang telah dia lakukan. Kalau sedikit, dia ya sedikit. Kalau banyak, ya banyak. Dan tidaklah dia melihat ke arah catatan yang buruknya. Dia tidak melihat kecuali yang telah dia lakukan. Kalau sedikit, dia ya sedikit. Kalau banyak, juga banyak. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid dan Allah tidak akan ini kepada hamba. Kalau memang baik akan diberikan kebaikannya, kalau buruk pun akan ditampakkan. Kemudian dia melihat ke arah depannya tidaklah melihat ke arah depan wajahnya kecuali neraka. Katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan secuil kurma. Di dalam riwayat yang lainnya, walaupun dengan satu kata yang baik. Hadis ini muttafaqun alaih. Artinya hadirin sekalian, kalau kita mencoba untuk mengambil hikmah dan pelajaran. Bagaimana sesaknya, bagaimana paniknya. Kalau sekarang antrian panjang 2 kilo, lamanya 2 hari. Itu pun kita tidak tahan di dunia. Kalau sekarang antrian nunggu, masing-masing akan diajak bicara oleh Allah. Dan di antara dia dengan Allah tidak ada penerjemah. Dia akan ditanya seluruh apa yang diperbuat. Dia tidak melihat ke arah kanannya, ke arah catatan amal baiknya kecuali yang telah dilakukan dan ke arah kirinya juga kecuali yang telah dia lakukan dan ke arah depannya sudah neraka. Subhanallah hadirin sekalian. Tidak ada suatu tampilan yang membuat orang, yang membuat bulu kudu ini merinding. Pada saat itu manusia harus menunggu antrian yang panjang bukan berhari-hari, bukan hanya sekedar bulanan, bahkan tahunan dan satu hari disebutkan di dalam riwayat pada saat ini adalah khamsina sana 50 tahun ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaru khamsina alf sana malaikat dan malaikat roh naik pada Allah Subhanahu wa taala yang lamanya satu hari sama dengan 50 tahun ini yang dimaksud adalah yaumul ardi yaumul qiyamah nanti di hari kiamat maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita semuanya untuk menjaga diri kita dari api neraka, walaupun dengan secuil kurma, walaupun dengan sedikit sedekah, walaupun dengan sepeser rupiah, kita berikan kepada fakir dan miskin, kita sumbangkan kepada orang-orang yang menderita, orang-orang yang butuh, atau kalau tidak bisa, walau bi kalimatin atau dengan kalimat atau kata-kata yang baik bertutur kata yang baik itu merupakan suatu kebaikan hadirin sekalian. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan di dalam hadis yang lainnya, walau antal Kamu bertemu dengan muka yang ceria, dengan senyum yang baik dengan saudara kamu itu saudara. Maka di sini jangan sampai kita itu mahal-mahal senyum, karena itu bagian daripada surga. Cara yang tepat untuk mendapatkan kebaikan. Dan juga cara tepat untuk supaya kita meraih derajat nanti di surga. Maka ini termasuk amalan-amalan yang mudah dan ringan. Tapi berpahala berat. Kita itu kadang-kadang suka mencari amalan-amalan yang susah. Sementara amalan-amalan yang mudah seperti ini kita tidak hiraukan. Padahal di sisi Allah subhanahu wa ta'ala mengandung pahala yang besar. Ini diantara terapi atau solusi atau cara-cara untuk menghadapi, meringankan beban nanti di hari kiamat. Meringankan, meringankan beban nanti menghadapi yaumul ardi, yaumul hisab. Yang selanjutnya hadirin rahimakumullah. Orang akan menghadapi al-haud, yaitu telaga. Dikatakan di dalam hadis Rasulullah saw gambaran haud ini adalah ma'uhu abiyadu minal laban yang airnya lebih putih daripada susu warihuhu atyabu minal miski dan baunya lebih harum semerbak daripada minyak kasturi wa kizanuhu kanujumis samai dan cangkir-cangkirnya bilangannya sebanyak bilangan bintang-bintang yang di langit Man yashrab minha fala yadma abadan. Barang siapa yang bisa minum darinya, maka dia tidak akan merasa haus selama. Subhanallah hadirin sekalian. Ini merupakan satu kehormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Muhammad. Dan wabil khusus kehormatan umat ini yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud al-kautsar Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada sahabatnya, ada deruna mal kausar, Apakah tahu kalian apa yang dimaksud al kausar? Kulna kami kami menjawab, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innahu nahrun wa adaniyahu Rabbi azza wa jalla, alaihi khairun kafir." هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم في السماء فتختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك رواه أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم pernah bertanya kepada sahabat-sahabatnya apa yang dimaksud Al-Kautsar. Kemudian sahabat-sahabat itu menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sesungguhnya Al-Kautsar adalah sungai yang telah dijanjikan Tuhanku kepadaku. Di atasnya adalah kebaikan yang sangat banyak. Dia itulah yang dimaksud haus telaga yang setiap umatku nanti akan melaluinya Wadah-wadah cangkirnya, bilangannya sejumlah bilangan langit, bintang yang ada di langit. Di antara umatku ini ada yang dihalangi untuk tidak masuk. Fakulu kemudian saya bertanya, berkata, Ya Rabbi dialah umatku. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah ia lakukan setelah meninggal kamu. Ini hadirin sekalian menunjukkan bahwa Nanti di antara umat ini ada yang tidak mendapat jatah air telaga. Dan semoga kita terlindung dari itu. Dan kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita mendapatkan jatah air telaga walaupun sedekuk untuk menghilangkan dahaga yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang minum darinya, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, "Taridu aliyya ummatil haud, semua umatku akan melalui telaga. Wana adu nas anhu, tetapi saya menghalangi sebagian orang. Kama yadudur rajulu ibilar rajuli an ibili, seperti seseorang menghalangi untanya orang lain untuk yang eh, yang sedang lagi beradu. Kalau ya Nabi Allah ata'arifuna mereka-mereka bertanya, wahai Nabiullah, apakah engkau masih kenal kami? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am. Lakum siyamun laisat li ahadi ghairikum." Kamu memiliki ciri tersendiri yang tidak dimiliki oleh selain kalian. Tariduna ghurran muhajjalina min atharis sujuu min min atharil wudu. Kalian melalui telaga itu memiliki wajah yang bersinar karena bekas wudhu. Wala anni ta'ifatun minhum. Ada di antara kalian sekelompok yang saya halangi fala yasiluna tidak nyampe ke telaga itu. Fa'akulu kemudian saya berkata ya Rabbi haula'i min ashabi wahai Tuhanku mereka itu adalah sahabatku. Fayaji'u malak Kemudian datanglah malaikat fayaqulu lalu berkata, "Fahal tadri ma ahdathu ba'daka?" Apakah engkau tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau tiada? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi hadirin sekalian, masalah telaga adalah masalah akidah yang dalil-dalilnya telah nyata dan jelas. Dan orang yang nanti akan melaluinya dan meminumnya mendapat keberkahan dan rahmat serta kehormatan yang tinggi dari Rasulullah SAW. alaihi Dialah Al-Kautsar Itulah telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disiapkan untuk umat. Akan tetapi hadirin sekalian, di antara sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang dihalang sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajukan kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, dialah sahabatku, mereka lah sahabatku. Kemudian datanglah malaikat lalu mengatakan wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang diperbuat mereka-mereka setelah engkau meninggal dunia Artinya, ada sahabat hadirin sekalian yang tidak mendapat jatah minum air telaga itu. Apalagi sekarang kita yang jauh keutamaannya, yang jauh kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita seharusnya lebih banyak memohon kepada Allah, lebih banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikasih kehormatan, agar dikasih jatah untuk bisa mendapatkan seteguk air telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud al kautsar tadi. Yang selanjutnya hadirin sekalian, yang dihadapi oleh manusia adalah al-mizan yaitu timbangan. Masalah timbangan ini hadirin sekalian, masalah akidah yang jika di antara orang Islam atau orang mukmin ini mengingkarinya, dia bisa keluar dari Islam. Karena masalah mizan ini tetap dari ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya di dalam firman Allah wa nadha'ul mawazin al-qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Tatkala timbangan kami tegakkan secara adil di hari kiamat tidak ada satu jiwa pun yang didalimi sedikit pun. Kalau seandainya ada kebaikan, walaupun sebiji sawi, akan kami datangkan, akan akan kami berikan, dan cukuplah bagi kami. Zat yang paling bagus, paling sempurna di dalam menghisap amal-amal seseorang. Oleh karena itu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lainnya menegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah barang siapa yang timbangannya itu berat baiknya maka dia akan mendapatkan penghidupan yang diridai fa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah dan adapun jika timbangan yang baik itu ringan jadi ya lebih ringan timbangan baiknya ini ringan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma Apa yang dimaksud neraka hawiyah? Narun hamiyah. Neraka api yang neraka ini apinya menyala-nyala. Api, apinya sangat menakutkan. Apinya mengerikan. Membuat kulit, daging, dan seluruh tulang remuk membuat seluruh anggota tubuh menjadi luka. Oleh karena itu hadirin sekalian, mari kita jaga amal kita supaya tetap berat timbangan baiknya dan tidak ringan baik ini kebaikannya. Dengan kita terus memelihara amal-amal soleh, perintah-perintah Allah ya, setiap saat. Dengan menghindarkan larangan-larangan Allah, apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga hadirin rahimakumullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ceritanya mizan nanti di hari kiamat. mizan mizanu yaumal qiyamah walau wuzina fihi as-samawati wal ardu lawasi'at. Nanti akan ditegakkan mizan di hari kiamat. Kalau seandainya langit dan bumi ditimbang, maka akan memuat. Fatakulul malaikah kemudian malaikat itu bertanya, Ya Rabbi liman yazinu hadha? Ya Allah, timbangan ini untuk siapa? Untuk menimbang siapa ya Allah? Fayaqulullahu Ta'ala maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Liman syi'tu min khalqi." Saya akan nimbang siapa saja yang saya kehendaki dari makhlukku. Fataqulul malaikat. Kemudian malaikat itu bertanya. Ini ber, malaikat itu berkata, "Subhanallah, Abadnaka haqqa ibadatika. Kalau begitu ya Allah, kami akan menyembah beribadah kepadamu sebaik-baik ibadah. Hadis ini disebutkan di dalam silsilah al-ahadis as-sahihah. Kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah. Berarti di sini jangankan menimbang amalan-amalan manusia, menimbang seluruh perbuatan manusia dari mulai Adam sampai hari kiamat. Kalau seandainya untuk menimbang langit dan bumi cukup, apalagi untuk menimbang amalan-amalan kita. Maka hadirin sekalian, persiapan sekarang ini tidak lain adalah persiapan kita supaya amalan-amalan yang baik kita banyak, amalan-amalan yang baik ini berat, amalan-amalan yang soleh ini nanti dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berkualitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan-timbangan baik kita dan meringankan timbangan-timbangan buruk kita sehingga kita sukses masuk ke dalam surga yang kita cita-citakan dan kita harapkan bersama. Kau muslimin dan muslimah rahimakumullah. Rindangan yang selanjutnya yang akan dihadapi oleh semua manusia adalah as-sirat. Sirat, titian yang dihamparkan di atas neraka jahanam. sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudrabu siratu baina dhahraini jahannam wa akunu ana wa ummati awwala wa awwala man yajuzu wa da'wa ar-rusul yawma idzin Allahumma sallim sallim wa fi jahannam kalalib mithlu shawki شوك الشعدان هل رأيتم سعدا قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل سوق سعدان غير أنه لا لا يعلم قدر عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعملهم ومنهم المجازي حتى ينجو رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda tentang mensifati sirat ini. Nanti titian neraka ini titian dihamparkan di atas neraka jahanam. Kemudian aku dan umatku lah yang pertama kali melewatinya. Dan di hari itu tidak ada yang berbicara kecuali rasul-rasul dan doa setiap rasul pada saat itu kecuali ya Allah selamatkanlah selamatkanlah maksudnya umat. Kemudian di, di sekitar Jahannam itu ada galah-galah seperti duri-duri sa'dan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, adakah kamu tahu dari Sa'dan? Mereka menjawab, iya ya Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gala-gala itu seperti duri Sa'dan, akan tetapi tidak ada yang tahu besarnya bagaimana kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa galah itu? Dan galah-galah itu siap untuk menyambar manusia sesuai dengan amalnya. Di antara mereka ada yang disambar, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Dan di antara mereka ada yang disambar, kemudian melewati neraka selamat karena amal kebaikannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Titian yang dihamparkan oleh Allah di atas neraka jahanam. Sebagai batu ujian, barang siapa yang sekarang ini selamat, dia akan mendapatkan keselamatan. Dan barang siapa yang terperasa jatuh atau ditarik galah, kemudian disambar, dilempar ke dalam neraka, termasuk orang-orang yang menderita, orang-orang yang rugi, orang-orang yang selama ini melakukan amal maksiat dan dosa di bumi ini. Kemudian hadirin sekalian, rona orang rona, rona orang yang melewati titian itu di antara mereka ada yang seperti kilat, ada yang seperti api. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di saat itu dia berdiri tegak di ujung surat dia mengatakan ya Rabbi salim salim. Ya Allah selamatkanlah selamatkanlah umat. Hatta yaji ar-rajulu wa la yastati'u sayra hingga datang seorang yang tidak mampu berjalan illa zahfan kecuali merangkak. Subhanallah. Wafi fi hafatai sirat. Di samping titian itu kalalibun muallaqatun ma'muratun bi akhdiman marrat bi akhdihi. umirat bi Di samping sirat atau titian itu ada gala-gala yang tergantung siap menyambar siapa saja yang diperintahkan untuk menyambarnya. Famakdusun najin di antara mereka ada yang disambar selamat. Wa mukardisun binna Di antara mereka ada yang disambar terlungkup masuk ke dalam neraka. Walladhi nafsi Muhammadin biyadi. Kebidat yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Inna qa'ra jahannam la sab'una qarifan. Sesungguhnya palung neraka jahannam itu jaraknya dari permukaan 70 tahun. Subhanallah hadirin sekalian suatu hal yang tidak sanggup dialami semua hamba. Suatu keadaan dan suatu tempat penderitaan yang susah dihadapi oleh semua hamba. Semua orang tidak mau, semua orang benci, semua orang menolak dimasukkan ke tempat api. Bagaimana kalau sekarang apinya itu ada palungnya yang dalamnya kalau ditempuh dari permukaan hingga dasarnya selama 70 tahun. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dan menasihati kita saat ini agar sadar, agar kembali kepada kebenaran, agar bertaubat dan menyadari akan rintangan nanti setelah kematian. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladina amanu ma'ahu. Nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Di hari itu Allah tidak akan menghinakan nabinya dan orang-orang yang beriman bersamanya. Cahaya mereka. Dia berjalan bersama cahaya mereka di arah kanannya, di arah kirinya dan mengitari dirinya. Kemudian dia berdoa, Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami dan ampunilah dosa kami. Dan sesungguhnya engkau maha mampu atas segala sesuatu. Inilah harapan kehidupan masa depan yang benar-benar sukses. Masa depan abadi. Masa depan yang sukses dan selamat di dalam menghadapi rintangan. Menghadapi rintangan mizan selamat. Menghadapi rintangan hisab selamat. Menghadapi rintangan kubur juga selamat. Menghadapi rintangan sirat juga selamat. Dia diberi cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada saat meniti titian itu. Di antara mereka yang diberi cahaya itu ada yang cepatnya seperti kilat. Ada yang cepatnya seperti orang yang naik kendaraan tetapi orang yang sekarang ini sengsara hadirin sekalian. Ada yang berjalan sambil telungkup. Berjalan sambil ini di kita mohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikumpulkan dijalankan dan nanti meniti di atas sirat ini tidak seperti itu kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi orang yang sekarang ini sukses di akhirat merupakan satu kesuksesan yang selama-lamanya dan siapa yang sekarang ini sengsara akan mendapatkan kesengsaraan yang selama-lamanya. Maka di sini Sahil bin Abdullah At-Tustari mengatakan, tidak ada orang yang berharap kematian dan menginginkan mati kecuali orang tiga. Yang pertama, orang yang tidak percaya akan takdir Allah. Ini jelas dia akan bersikap nekat mati. Yang keduanya, orang yang sekarang ini tidak tahu apa yang nanti terjadi setelah kematian. Ini juga cenderung nekat mati. Yang ketiganya, orang yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang keduanya buruk, yang ketiganya adalah terpuji. Inilah orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membawa menghadap kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Orang yang datang kepada Allah membawa amal yang baik. Orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa ketauhidan, membawa akidah, membawa ibadah, membawa nilai-nilai akhlak yang terpuji yang bisa disajikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di dalam ceramah saya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita semuanya untuk mempertahankan iman dan takwa. Semoga kita semuanya akhir daripada perjalanan hidup ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan husnul khatimah dengan membawa la ilaha illallah sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al jannah barang siapa yang bisa menutup ucapan akhir menjelang kematian dengan la ilaha illallah dia akan masuk surga inilah hadirin sekalian bekal setiap orang mukmin bekal setiap orang muslim menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang difirmankan oleh Allah فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا Barang siapa yang ingin berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia beramal soleh dan tidak berbuat syirik atau menyekutukan di dalam beribadah kepada Allah. Yang terakhir hadirin sekalian, Pesan dari saya jangan sampai terlena dengan kehidupan. Ingatlah nasihat ayat di bawah ini. Ya'lamu al hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini main-main, senda gurau, perhiasan belaka dan bangga-banggaan di dalam memperbanyak harta dan anak diakhiri di dalam ayat itu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kenikmatan yang menipu.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 Itu tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Ustaz Zainal Abidin dengan tema Rintangan Setelah Kematian